Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قلوبنا binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wal iman Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin yang kita bahas kali ini Al-Hasib Al-Hasib Allah yang maha mencukupi dan Allah yang maha membuat perhitungan Al-Hasib terulang empat kali di dalam Al-Quran tiga diantaranya tentang sifat Allah dan yang keempat tertuju kepada manusia arti dari ha sin ba mem memiliki makna kecukupan mencukupkan atau menghitung Imam Ghazali mengatakan Al-Hasi bermakna dialah yang mencukupi siapapun yang mengandalkannya. Masih ada yang ngobrol di atas atau di bawah? Setiap omongan pasti dihisab termasuk yang ceramah ini tidak ada yang lepas setiap perkataan ada malaikat pencatat yang selalu mencatat setiap perkataan dan setiap perkataan pasti ada pertanggung jawabannya jadi tidak ada yang bisa mencukupi kita selain Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan keperluan kita dan dia pula yang memiliki apa yang kita perlukan dan hanya dengan izinnya yang kita perlukan bisa tercukupi seperti bayi bayi sangat banyak memerlukan bayi tidak tahu keperluannya tapi Allah yang menciptakan tahu. Allah ciptakan air susu ibu. Yang bayi tidak mengerti, tapi dia mengerti dengan sendirinya bagaimana meminum air susu itu. Allah ciptakan udara gratis. Allah ciptakan cahaya matahari untuk bayi. Allah ciptakan tempat berteduh. Dan Allah ciptakan kasih sayang ibu yang bayi tidak pesan, tapi bayi membutuhkan kasih sayang ibu, belayan, dekapan, semuanya dirancang oleh Allah. Dan tercukupi. Buktinya jadi sebesar ini, benar? Ini mantan bayi semua. Berpuluh tahun kita hidup cukup. Oleh karena itu yang yakin Allah Al-Hasib dia tidak gentar menghadapi hidup ini. Dia tidak kecewa dengan ketiadaan berkurangnya harta atau tidak kebagian kesempatan. Karena dia tahu Allah Maha mencukupi. Kehilangan dunia tidak membuatnya kecewa karena dia tahu yang membagikan, yang menahan dan yang mengambil juga Allah. Ketiadaan makhluk juga tidak membuat kehilangan mendalam. Karena dia tahu makhluk itu Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Wajar kita sedih dengan kematian, tetapi bagi yang yakin Allah mencukupi, suami meninggal, tetap Allah yang mencukupi. Suami bukan pemberi rezeki suami pemakan rezeki. buktinya yang suaminya meninggal istrinya masih hidup bahkan ada yang lebih sejahtera karena punya suami yang lebih kaya nasib nah saudaraku sekalian harus bagi kita yakin bahwa hanya Allah yang bisa mencukupi kita. Keperluan kita bukan hanya masalah makan minum, kita perlu cahaya matahari yang cukup, kita perlu bumi, kita perlu nutrisi, kita perlu berbagai hal yang kita sendiri tidak tahu keperluan kita secara detail. Tapi Allah yang menciptakan kita. Ini dalam nafas ini sudah berbagai hal yang kita tidak tahu komponennya. Masya Allah. Ini di ruangan ini banyak kuman. E, saya tidak mengatakan saudara membawa kuman, ya. Tapi begitulah memang. Virus, bakteri ini luar biasa. Tapi tidak usah risau. Semuanya sedang bertasbih kepada Allah. Diurus oleh Allah. Masya Allah. Pernah menonton seekor paus besar sekali makanannya 4 ton sehari Masya Allah tapi Allah ciptakan segerombolan ikan yang selalu ada di sekitar paus itu ikan-ikan kecil yang paus itu tidak usah lelah hanya membuka mulutnya saja karena sekitar 80 ribu liter masuk sekali membuka dan masuklah begitu banyak ikan kecil-kecil Allah memudahkan Lalu dari mana ikan kecil ini? Ternyata maaf, kotoran dan pipisnya paus itu mengandung begitu banyak nutrisi zat-zat untuk makanan plankton, makhluk-makhluk kecil. Dan itu yang membuat plankton di laut begitu banyak. Dan plankton inilah makanan ikan-ikan kecil yang dimakan oleh paus. Subhanallah. Subhanallah. paus tidak sekolah paus yang ikan ya, cukup rezekinya empat ton sehari model kita ini cuma setengah kintal hanya berapa gram harusnya tidak usah takut tentang rezeki takutlah tidak yakin Allah yang menjamin rezeki takutlah tidak bisa jujur dalam menjemput rezeki Takutlah tidak bisa sempurna ikhtiar di jalan Allah di dalam menjemput rizki.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 Nah hadirin Umar bin Khattab Semoga Allah ridho kepadanya Mengatakan Hasibu Angfusakum Qobla Antuhasabu Hisablah dirimu Sebelum Engkau dihisab Ini yang akan kita coba lebih dalam Allah maha menghitung apapun termasuk pembicaraan ini termasuk setiap detik yang Allah berikan kepada kita dipakai apa termasuk lirikan mata ada hitungannya kalau sehari saja kita membuat berapa dosa kira-kira kenapa tertawaan ada 100 Hmm, itu juga dihitung ada orang yang ngobrol si itu nyebelin banget ya hmm, hmm, dihitung jadi itu ada yang lewat mau naik sini tadi berapa banyak akhwat yang dilihat tapi kan nyebrang ah, ya saudara jujur saja Allah tahu nyebrang tuh lihat kendaraan bukan lihat akhwat semua Berapa banyak perkataan, lirikan mata, apa yang terpikir, gerakan tangan, semuanya ada hitungannya, tidak ada yang luput. Famay ya'mal mithqala darotin khairan yarah wa may ya'mal mithqala darotin syarra yarah. Entah seperti apa nanti timbangan di akhirat. Saya sudah 50 tahun lebih di dunia ini. Setengah abad dulu puber mulai umur berapa hitung dari mulai puber sampai sekarang itu ada catatannya cinta monyet termasuk cinta monyet walaupun bukan monyet tapi tetap dicatat karena kalau sudah balik sudah semuanya naksir-naksir apel-apel belum lagi jail ke guru kursi guru dikasih kapur semuanya ada catatan walaupun saya belum sadar maksudnya belum ngaku sadar semua catatan di TV mulai dari yang pagi siang semua ada catatannya nah jadi mual begini nih hadirin <laughs> kalau kita mau hitung-hitungan tandingkan dengan amal kebaikan kita salat bisa diandalkan sholat isya barusan Bisa nambah itu dosa Saum Mana andalan kita Ngaji Tahajud Yang lebih banyak kantuknya Dan gesit Apalagi Sedekah Yang seribu tidak naik-naik itu Ya Ayo, mana andalan kita? Dakwah Apakah dakwah nyari ridho Allah atau nyari amplop, nyari bingkisan? Tanya, nyaris timbangannya berat ke dosa. Amal juga sulit ngangkat. Kalau kita sampai tidak punya waktu menghisap diri seperti yang Al-Hikam tadi baca bahwa kalau orang Maaf, terjemahnya begini. Orang yang paling bodoh adalah orang yang lebih meyakini pujian orang sampai mengabaikan keyakinan dia terhadap dirinya sendiri. Saya mohon maaf kalau perumpamaan ini eh, kurang bagus kata-katanya. Kita sering terpedaya oleh pujian orang yang sebetulnya tidak cocok dengan diri kita. Dan kita tahu itu mas kotoran mas itu harum padahal kita tahu mualnya seperti apa dan kita jijik lalu kita percaya oh, memang harum ini kan bodoh sekali orang ini orang yang tidak menghisap dirinya akan termakan oleh pujian orang yang sebetulnya tidak cocok. Oh saudara ini orangnya soleh, Sebetulnya saya belum keluarkan semua kesolehan saya yang sebenarnya. Ustaz, Ustaz itu kalau ngaji menggetarkan jiwa, bayangkan, itu baru dua menit. Padahal Allah tahu selama kita ceramah, selama ngaji, enggak ada Allah tuh di hati itu. Yang ada tuh makhluk saja. Penilaian, pujian. Ini orang yang larut kepada pujian, penghormatan, penghargaan orang apakah karena gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, popularitas atau karena status dan dia tidak jujur kepada dirinya sendiri itu seperti perumpamaan tadi itu dia dipuji tentang kotorannya dan dia <laughs> itulah produksi saya begitulah hati-hati hadirin mau kita coba bagaimana teknik menghisap diri berani hati-hati ya yang punya pangkat, gelar, jabatan itu cenderung dihormati padahal di sisi Allah belum tentu terhormat sama sekali di sisi orang yang terdekat saja kadang tidak terhormat itu ada mungkin saudara pernah mendengar kisah ini tak apa kalau saya ulangi kembali seorang ibu ini di internet ditulis oleh yang bersangkutan seorang ibu yang memiliki perusahaan multinasional begitu hebat karyawannya puluhan ribu mendapat penghargaan tidak hanya nasional juga internasional punya anak dua, pembantunya sakit, lalu takdirnya sakit, sakitnya parah, harus diobati katanya di luar negeri. Untuk apa? Hanya pembantu. Akhirnya pembantunya takdirnya meninggal. Kakaknya yang sulung tidak bisa terima makan, obat tidur, overdosis, meninggal. Dan adiknya yang SMP diceritakan gangguan jiwa. Si ibu heran. Apa yang salah? Kenapa pembantu meninggal sampai begini anak-anak saya? Barulah ketika dibuka buku harian anaknya. Di sanalah ternyata anak-anak itu begitu sayang kepada pengasuhnya. Bibi, Kenapa meninggal? Siapa lagi yang membelai saya mau tidur? Siapa lagi yang mau mendengar saya curhat? Yang menemani saya membuat PR? Yang membangunkan saya untuk sholat? Selalu bibi saja yang disebut. Sedangkan ibu kandungnya cuma satu di buku harian itu. Hari ini mama di opname. Cuma begitu saja. Akhirnya sang ibu mengatakan, Buat apa saya menghadap mendapatkan penghargaan internasional? Dihormati oleh ribuan buruh. Disegani dan diminta memberikan makalah penjelasan profesionalisme. Ternyata di hati anak yang dua saja saya tidak ada. Ah, ini kurang menghisap diri. Dia termakan oleh besarnya perusahaan dia termakan oleh tingginya jabatan, dia termakan oleh lembaran-lembaran piagam penghargaan sampai dia tidak menghisab apakah dirinya ada di hati kedua anaknya. Hati-hati ini. Terutama model kiai yang ceramah kayak gini. Bisa disebut pimpinan pesantren, bisa disebut ceramah sana sini. Kalau tidak pandai menghisab, ini jabatan ini, kedatangan orang banyak seperti ini bisa membuat tidak jujur. Nanti disalami orang, ada yang minta dipotret, ada yang ngundang begitu lama. Bisa ngangkat ini seperti balon gas. nggak napak. Nah, menghisap diri, membuat napak kaki. Ayo kita hisap diri kita. Mau kita coba? Usahakan coba nanti punya waktu khusus ya. Niat saja. Allah tahu kita niat menghisap diri kita. Sebelum dihisap. Dan mudah bagi Allah membuka file-file keburukan kita. Selama ini kita lebih sibuk memikirkan, menghisap orang lain itu dihisab ini dihisab teman dihisab guru dihisab oleh kita padahal tidak disuruh kita menghisab orang lain teman saya ini pelit padahal dia kedekut dan buntut kasir si itu salatnya tidak husu padahal dia sangat jauh dari kehusuan jangan gaul dengan orang itulah nggak jelas kehidupannya menurut dia yang tidak tahu apa-apa dia tidak tahu bagaimana sedekahnya sembunyi-sembunyi. Kita kan tidak tahu bagaimana dia punya kesibukan menolong orang lain sembunyi-sembunyi, membacakan buku bagi yang tunanetra. Kita tidak pernah tahu bagaimana malam harinya dia menangis berdua dengan Allah. Kita tidak pernah bangun bersama dia. Ah, daripada sibuk menghisap kekurangan orang lain, mending hisap diri sendiri. Setuju hadirin? Coba ini tekniknya bisa digunakan. Cobalah bangun pada sepertiga malam terakhir. Atau itikaf di masjid yang relatif e, sepi ya. Tidak terlalu padat. Bukan tidak boleh, tetapi kalau tidak siap biasanya dekat dengan orang lain. Belum apa-apa suka ngotorin hati giliran kita sedang sholat sunnah di belakang ada orang itu ruku bisa lama rusak ya sujud juga bisa lama karena nggak enak kalau terlalu cepat nangis juga bisa jadi palsu keluar air mata dan dia lihat kenapa kang ah tidak itu nggak ada bangga karena nggak ada yang nangis di sana selain dirinya sendiri ingin soleh tunggal padahal kalau jujur ya jumlah air mata yang keluar antara kesedihan dengan menguap itu lebih deras hasil menguap tapi dipertahankan ini mulai kecentilan-kecentilan ini karena ada orang carilah saudara masjid yang agak sepi bangun siapkan dengan baik Allah melihat ini hambanya mau itikaf mau menghisab Allah udah tahu niat kita gelar sajadah yang baik Sholat sunnah dua rakaat, tahiyatul masjid atau sholat hajat, apalah yang syukur wudhu, Kalau mau tobat, sholat untuk bertobat, ya sunnah dua rakaat yang bagus. Mulai Zikir sudah itu ngaji dulu, baca Fatihah, baca Quran yang kita pahami. Kemudian zikir, zikirnya juga yang enak, tenang. Itu Allah melihat ini hambanya menyebut namanya fatkuruni adzkurkum. Allah memperhatikan kita. Allah tahu kita lagi menyendiri Jikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar solawat kepada rasul Allahumma Salli ala Muhammad Kebayang gitu ya Kita tidak bisa membayangkan Rasulullah Tapi membayangkan perjuangannya Pengorbanannya Sing nyambung dan sampai itu kepada Rasul Mulailah istighfar Kalau mau istighfar saja Astagfirullahaladzim Ampuni Ya Allah Mulai buka File apa yang pertama dibuka Bukalah file kemusyrikan kita. Siapa yang paling mendominasi hati kita? Itu harus diistighfar. Astagfirullahaladzim Yang punya pacar Periksa Astagfirullahaladzim Dia mendominasi pikiran Siang malam ingat dia Ke Allah hanya sisa Takut dia pergi Takut dia dengan yang Dia, dia, dia Orang tua nggak kepikir, kakak nggak kepikir, adik nggak kepikir, sholat hanya dia itu udah jadi tuh bisa jadi ilah. Astagfirullahaladzim. Padahal dia siapa? Udah mah belum tentu jodoh. Dan boleh jadi dia sedang ingat kepada yang lain. Uh, tekor ini ada. Kita habis-habisan ingat dia, sedang dia ingat kepada yang lain. Udah belum tentu jodoh. Jadi bagaimana tobat? Kenapa harus habis waktu saya memikirkan yang gak jelas gini? Berani begitu. Coba yang sedang jatuh cinta tuh. Astaga. Kalau saudara bisa nangis merasa menyisihkan Allah dari hati kita, termasuk pasangan hidup, istri, suami, ada yang begitu mendominasi sehingga itu saja yang jadi pikiran siang malam sangat berharap, sangat takut. Eh, ke anak enggak. Kalau doa juga dia lagi, dia lagi. Doa anak, doa orang tua tidak sekuat doa untuk dia. Nah, ini sudah mulai bahaya. Apakah enggak boleh cinta? Bukan tidak boleh. Jangan menyisihkan Allah di hati kita. Astagfirullahaladzim. Serahkan titik. Saya tidak mau Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Berlindung ke Allah supaya jangan menyekutukan makhluk. Boleh ingat tapi tidak boleh memenuhi hati kita. Jangan sampai dia, dia, dia gelisah karena dia, takut dia, dia, dia. Diambil loh dianya oleh Allah atau dikasihin sama yang lain. Huh? Oh, jangan atuh. Ah, ya makanya. Wah, mengancam begini saya jadi nggak enak, Kak. Nyesel saya pengajian ke sini. Makanya Allah tahu ini hambanya menyisihkan aku nih. Apa susahnya oleh Allah dipelintir hatinya. Tapi dia janji, ah, dia janji padaku. Ah, gampang dibalikin hatinya. Dia saum tiga hari aja beres ya kan. Maaf ya mas Saya memang awalnya janji mau menunggu emas Tapi sesudah istiqoroh Saya merasa kita Bukan jodoh yang pas Ah tapi kan sudah janji Saya akan ini saja saum tiga hari Ah tidak bisa Janji tetap janji Mas jangan maksa mas Makin mas mak maksa saya makin enak lihatnya Tapi kan dulu kamu mencinta itu kan dulu Beda dengan sekarang Hilang hilang tak berbekas sama sekali apa susahnya bagi Allah ngambil cinta di hati ah? bisa maksa? gak bisa Rasulullah juga angkat tangan kalau urusan hati Rasul tidak bisa adil itu mah bukan punya saya dan kita tidak usah capek dengan kedudukan kita di hati orang Orang yang betul-betul menderita karena takut tidak dicintai memang sudah menuhankan makhluk boleh jadi. Bagi yang Allah Al-Hasib yang cukup Allah bagi dirinya sudah tidak dicintai buat ya boten nopo-nopo. Yang penting Allah cinta. Makhluk mah nebeng sebentar mati. Benar? Enggak punya apa-apa, enggak ada apa-apa. Eh akhwat, kalau sudah menikah nanti jangan mencari bahagia dari suami. Ingat baik-baik. Karena suami juga nggak bahagia, boro-boro ngebahagiain istri ya. Mencari ketenangan dari suami bagaimana? Suaminya stres. Dia sendiri tidak punya ketenangan. Allah yang punya. Sudah hisab tuh. Yang mendominasi hatinya oleh uang. Astagfirullah apa sih uang? Kenapa takut amat dengan uang? Uang kan cuma kertas pindah. Sebentar. Coba pikir tentang uang. Alhamdulillah, ya Allah, saya untung segini. Allah Akbar. Dan nggak lama itu. Ibu, nih rezeki. Hmm, udah. Pindah. Segitu-gitunya sebulan tuh. Si ibu, Alhamdulillah, ya Allah. Hmm anak-anak ini buat bayaran indah Bibi ini gaji ya ini buat cicilan ke warung depan ini buat listrik ini buat arisan gitu lagi itu cepat sekali hanya itu ha? berapa menit anak alhamdulillah bawa ke sekolah bu guru bayaran Dah guru alhamdulillah semua murid bayaran cepat dikebangkan bisa dirampok pindah lagi. Cuman minah-minahin kertas gitu ya. Benar? Ada beberapa suami yang menyembunyikan uangnya sebagian. Tapi dah nggak lama sampai ke pom bensin full tank. Keluar juga tuh yang disembunyikan. Ah, biasa aja lah uang tuh. Ya. Ingat uang, ingat Allah. Ingat manusia yang mendominasi, tidak ah, titipkan milikmu, milikmu ya Allah, milikmu. Saya tidak mau hati ini tercuri oleh pasangan, oleh makhluk, oleh harta, benda. Hah, tidak, tidak, tidak. Boleh ada tapi engkau lah yang ngatur. Setuju? Ada yang terdominasi oleh keinginan. Uh, pantang Misalkan saudara ikut pil kadal, ya. Pemilihan kadal langsung. Nah, istiqoroh saja. Ya Allah, semuanya sudah ada di lauh mahfud. Kalau memang ini baik bagi saya dunia akhirat, bagi agama, sing jadi kalau enggak enggak usah. Senang kemarin ada wakil bupati di sebuah kabupaten mengatakan begini dalam sambutannya. Baru saya dengar ini sambutan. Seumur-umur ceramah Bapak-bapak, ibu-ibu mau jadi wakil bupati itu pengorbanannya besar. Biayanya besar. Nah, sekarang saya sudah jadi. Saya tidak mau masuk neraka gara-gara jadi bupati. Udah pengorbanan besar, udah itu masuk neraka. Amit-amit. Saya ingin jabatan ini membuat bekal saya pulang ke sorga. Uh, itu bagus. Banyak tuh yang kasak kusuk, udah dapat tikus ruk betul ke neraka ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi ini menjadi bahan tafakur. Ayo istighfar. Astagfirullahaladzim Ya Allah Saya karena bisnis luar biasa Astagfirullah Sholat enggak husu Ke masjid jarang Astagfirullah Tahajud hilang Ngobrolnya duit duit Astagfirullah Itu harus periksa Yang kedua periksa itu Yang diistighfari kemunafikan Astagfirullahaladzim Aduh saya ini pembohong berapa banyak kebohongan astagfirullah kebayang bohong-bohong topeng, banyak gaya, acting, jalan di tenang-tenang. Ah, bohong, astagfirullah, di gaya gaya aslinya mau blok, astagfirullah. Astagfirullah, aslinya mah kotor. Ingat lagi, oh, ada yang bisa saya bantu? Eh, hatinya mah ngarap-ngarap dikasih duit. Astagfirullah, oh, astagfirullah. Kita tahu di balik omongan, di balik sikap, benar? Acting-acting kita, di balik pura-pura solehnya, dibalik kita jadi imam, dibalik azan, dibalik ngaji, dibalik ceramah ini ada ada sesuatu. Apakah benar kita ngarap-ngarap ridho Allah atau ngarap-ngarap pujian, penghargaan, kekaguman orang? Allah tahu tuh. Astagfirullahaladzim belum lagi janji-janji yang tidak ditepati, belum lagi amanah-amanah. Jadi waduh, astagfirullah, anak nggak keurus. Aduh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anak tuh amanah ya. Ngajinya belum beres, ibadahnya belum lagi punya pacar. Aduh, astagfirullah. Itu bisa perih di sini tuh. Duh, saya jadi ketua DKM ke masjid aja jarang. Astagfirullah. Aduh, perih. Apalagi para penceramah nih, model yang lagi ceramah ini uh, harus cocok tidak nih omongan dengan kelakuan. Ngomong bagus di belakang dan di depan sama tidak. Jangan-jangan di depan disoleh-soleh di belakang maksiat. Nauzubillah. Allah tahu. Apalagi Ah, kalau kefasikan mungkin yang harus ditobatin zina mata. Astagfirullah, lihat apa saja internet. Astagfirullah, itu aurat orang lain. Astagfirullah. Ayo periksa yang jelalatan, yang suka nangkring di mall. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau mau jujur, mata, telinga. Oh, kalau sudah ah, ternyata saya itu kayak kotoran bau yang menjijikan kalau sudah merasa kerasa jujur kita tuh kayak kotoran ya maaf insya Allah kita tidak akan tidak akan eh, tertipu oleh pujian dan tidak akan luka oleh cacian tidak dihormati orang juga tidak sakit hati diremehkan orang dan memang remeh betulan harusnya orang jijik kepada kita kalau orang tahu aib dan dosa kita buka dosa yang sembunyi-sembunyi kita lakukan orang nggak ada yang tahu Allah tahu pikiran ngeres kita di kamar kelakuan lagi sendiri Allah tahu tahu persis disaksikan aib-aib kita belum lagi yang tukang pacaran Allah kan tahu persis pacaran di mana aja disaksikan oleh Allah malaikat juga mencatat enggak ada orang pacaran berdua itu rame malaikat masing-masing ada catat itu dicatat semua rayuan gombal dicatat termasuk BBM, SMS, TTM teman tapi mesra itu ada yang konsultasi lewat SMS terus dijawab apa saya oh dicatat itu dan sangat mudah bagi Allah salah pencet nomor ya Ih, sering kejadian nama saya kan Aagim itu nyaris pertama ada yang alah ini kok ngomongnya gini sih bapak saya werayu ah ya aki-aki saya begini nggak mungkin ke saya ya husnudon mungkin sama cucunya tidak sulit bagi Allah membuka apa yang tersembunyi belum lagi dosa yang berulang-ulang kita lakukan. Periksa, nggak habis sehari, besok bangun lagi sampai aduh saya ini ternyata seorang munafik. Saya ini ternyata seorang yang musyrik ya Allah. Kalau ngaku ke Allah tidak apa-apa. Saya ini ternyata pezina, pikiran kotor, tubuh kotor. Aduh, saya ini tubuhnya nggak halal, banyak barang haram yang ada di tubuh ini ah, saya ini seorang yang fasik ternyata makin ngaku diri kita makin pedih nangis minta ampun Allah pasti lihat Allah menyaksikan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin tangisan air mata penyesalan tobat yang jujur perih nangis yang apa beda yang dianggap orang disalamin orang dikagumin orang dengan aslinya jauh aduh makin perih perih hati ini insya Allah eh, Allah suka dosa yang membuat kita remuk redam itu jauh lebih baik daripada amal yang membuat kita ujub dan takabur. Hadirin, miliki waktu seperti ini. Mencari erloji yang jatuh di tumpukan jerami di siang hari susah. Tapi di malam hari sepi terdengar. Tuk tuk, tuk tuk. Kelihatannya kalau kita bangun sepertiga malam terakhir dengan persiapan yang baik. Oh, bahkan disuruhnya juga tobat di waktu sahur. Hadirin, ayo ah, jangan habis waktu kita memikirkan kejelekan orang. Tentu kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi siapa? Siapa yang ngurus diri kita kalau bukan kita sendiri, ah? Mau hidup bohong-bohongan terus, ah? Mau hidup seperti yang tadi itu, yang dipuji padahal kotor dan bau. Kita oh, cengenges, cengenges. Salah. <laughs> uh, aslinya masih ingat yang bos itu saudara-saudara sekalian di dalam membangun perusahaan profesional kita membutuhkan figur-figur dengan integritas dengan kepribadian yang jujur terpercaya kata supir bleh gitu jujur apa bos tadi malam mesum saya nganter ya di depan agem di belakang cekakak cekikik maksiat nauzubillah min dzalik mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah punya keberanian punya kesungguhan untuk jujur memeriksa diri kita sendiri kita bisa tobat kita bisa tebus kesalahan kita kita bisa membulatkan tekad untuk bisa berubah Jangan sampai kita hanyut membohongi diri kita sendiri. Apalagi saudara-saudara yang sering mendapat penghargaan, penghormatan, jangan kemakan. Telah terpilih mahasiswa teladan. Itu kalau tidak hati-hati bisa rusak. Pulang ke rumah, "Dek, Adek, kakak sekarang jadi mahasiswa teladan." "Hah?" Kata si Adek, nggak mungkin, Kak." Kamu mungkin apa kamu?" nggak mungkin ya deh kita tahu itu panitia pasti nggak pernah datang ke rumah kita kita tahu bagaimana si kakak di rumah udah kedul rumah berantakan jarang mandi sholatnya telat terus ke masjid juga jam diam kalian ini buktinya kakak yang terpilih iya kak kami kan tahu modal kakak yang serumah kadang-kadang kita kemakan padahal di dalam seminar saudara-saudara sekalian kita harus menjadi pemuda teladan. Kata adik, beb, teladan apa? Kan? Hati-hati saudara yang sering dipuji, dikagumi, dihormati orang, jangan termakan ya. Jangan sampai hidup kita di dalam sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita. Kalau diri sendiri saja ditipu, bagaimana enggak nipu orang lain? Hati-hati yang sudah jadi sarjana S1, S2, S3 Jangan sampai jadi error gara-gara tempenan gelar di namanya ya kan Hati-hati di sisi Allah tuh diperiksanya bukan gelarnya Inna akromakum indallahi atqakum Mau sepanjang apapun gelar tapi hatinya nggak kenal Allah nggak ibadah kepada Allah apa artinya gelar itu hmm? dia tidak mengenal kehidupan yang benar Masya Allah tawadu merunduk merunduk merunduk mudah-mudahan ada hikmahnya hadirin sekalian pesan sederhana saja kita sering habis waktu kita memikirkan orang yang sebel ke kita ya kan apalagi kita dihina, habis waktu kita memikirkan dia. Mau apa? Gak bahaya penghinaan orang. Yang pasti bahaya adalah kehinaan diri kita sendiri. Saya mohon maaf kalau mengulangi ini yang malam Jumat kemarin. Kalau di depan ini ada ular berbisa di sini nih ya. Pura-pura deh, tenang ya. Gak kelihatan dan di sini ada uang emas yang kita sukai mana yang kita perlukan informasi tentang ular yang mau matuk atau tentang uang yang kita sukai jawab jawab ular ini makanan enak gratis loh kan yang mana ular atau ini yang kita sukai ular ya jadi lebih penting bagi kita bukan informasi yang kita sukai tentang hal-hal yang kita sukai, tapi lebih penting bagi kita informasi yang mencelakakan dan membahayakan kita. Sepakat? Sekarang siapa yang membahayakan diri kita? Orang lain, keburukan orang, atau keburukan kita sendiri? Jawab. Jawab. Kok keburukan AA sih? Itu urusan saya. Keburukan siapa? Keburukan diri sendiri. Sepakat? Jadi informasi mana yang terpenting keburukan orang kepada kita atau keburukan kita ke orang? Jawab. Tuh, ngapain kita capek-capek mikirin keburukan orang ke kita? Siang malam habis pikiran kita merencanakan, menggali-gali, mencari-cari, menstrategi. Ah, capek. Gelisah. Mending periksa keburukan kita. Tapi dia pelit. Bukan urusan kita dia pelit. Urusan kita kita kedekut tidak. Dia pelit, kita apa? Kedekut, buntut kasir, cap jahe, mereka hece empat. Tidak bahaya pelitnya orang ke kita. Tapi ah, dia sebel ke kita, itu urusan dia. Mau sebel, mau muntah. Urusan kita sebel tidak berapa banyak orang Islam yang kita benci di hati kita. Berapa banyak orang yang kita dengki di hati kita, itu perlu diperiksa. Orang dengki ke kita, ah itu urusan dia. Tapi kita dengki ke orang, itu petaka bagi kita. Periksa, eh berapa banyak di hati kita mukminin, mukminat yang kita sebelin, yang kita tidak suka kepada dia, yang benci. Ah, itu ciri-ciri tuh hati yang tidak sehat. Rasulullah mah enggak begitu. Periksa berapa orang yang kita dengki, yang kita benci. Tobatin itu. Ah, harusnya mah sayang rahmatan lil alamin kita ini. Tapi ah, dia menghina kita, ya sudahlah kita doakan kebaikan bagi dia. Tapi dia pelit, nggak apa-apa, kita kasih aja lah ke dia, ya. Tapi dia nyeritain kejelekan kita di belakang, udah kita cerita yang baik aja tentang dia. Enak hati kita. Dan yang kembali ke kita yang kita lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tapi gimana ah kalau dia ngejelek-jelekin terus nanti kita jadi dihina oleh orang-orang? Enggak. Enggak. Kalau Allah mau ngangkat, ngangkat saja. Walau sampai dower yang menghina, ya dia dapat dowernya aja. Memangnya orang yang sebel kita bisa ngatur Allah gitu? Hei, jawab. Kalau Allah mau ngangkat kita, oh nggak bisa diangkat nih karena ada sebel yang tiga orang. Enggak ngepe. Nabi Muhammad dihina, dicaci, difitnah, tetap saja lancar karunia Allah lempeng-lempeng saja. Jadi apa yang Allah tetapkan tuh bekal kejadian tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti jadi. Makanya jangan sibuk memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Sepakat? Alhamdulillah hadirin sudah aklamasi. Semua sepakat. Kita akhiri saja karena sudah sepakat. Hemat. Ada yang mau dibaca Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim sebuah hadis yang sahih dari Abu Ya'la yaitu Syaddad bin Aus dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al amani Rasulullah bersabda Orang yang cerdas, yang cerdik itu adalah orang yang mampu menguasai diri dan beramal, memperbanyak amal untuk mencari bekal bagi kehidupan setelah kematian. Adapun orang-orang yang lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah dengan tidak beramal. Hadis sahih Imam At-Tirmizi. Silakan Ustaz Fuad. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang dirudik, yang dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkannya pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Masya Allah Banyak orang yang kejahatannya tidak tuntas di dunia Gak akan lepas di akhirat nanti Banyak yang tidak tertangkap di dunia Tapi pasti ditangkap di akhirat Ayo beres-beres Saudara yang pernah menyakiti orang hutang kembalikan Tapi dia udah lupa Allah tidak lupa Tunaikan ya Jangan merasa aman dengan keburukan yang belum kita selesaikan di dunia. Ini koruptor kalau ada yang dengar ngaku aja daripada ribet ya. Daripada pengadilan ruwet-ruwet panjang lebar ini itu udah ngaku ya saya korupsi. Mau saya kembalikan semua. Kalau gitu nanti harus ambil aja Pak ah daripada ribet di dunia juga saya nggak make. Naruh di Swiss, Swissnya juga nggak tahu di mana simpen di Singapura di Brankas nggak lihat tanah di Kalimantan nginjak juga enggak udah ambil aja ada koruptor yang nonton aku Pak ini pengadilan jangan lama-lama fonis aja lah langsung bet-bet aja berapa saya udah ngaku mau ambil-ambil kenapa bapak ngaku pak hidup cuman sebentar saya udah nyobain korupsi teh capek bukan saya ini ya kira-kira <laughs> Pas ngomong langsung jadi terdakwa. Udah, cuman segitu-gitunya, nggak ada apa-apanya dunia. Mobil bagus juga mual, Pak, kalau hasil licik tuh, nggak bahagia. Ambil, Bapak, nggak apa-apa, saya hidup apa adanya. Bapak akan dipenjara-penjara aja, Pak. Yang adil sok, nggak apa-apa. Mau saya pakai tobat, belajar, udah-udah nyobain, centil, nggak ada apa-apanya dunia. Saya pengen nebus, Pak. Daripada saya di akhirat disiksa kekal, mending dunia habis-habisan beres. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi hakim, pengacara dan semuanya. Ya. Dah beresin wartawan, dah sok mau nulis apa lagi? Saya pengen beres sekarang. Aduh. Seneng nggak sama koruptor gitu? Hah? Apalah dunia sebentar, betul? Yang dikorup juga nggak akan dimakan, nggak dipegang, nggak dilihat. Cuman ngaku-ngaku aja dan yang pasti menderita itu. Saya tidak ngajarin sudah korupsi dulu terus tobat ya. Masih ingat tuh yang mau jujur itu? Bu, sesudah Bapak tafakuri apalagi mendengar pengajian malam ini. Ini persiapan nih ibu-ibu yang nonton. Bapak mau tobat Alhamdulillah Pak Itu yang ibu mintakan siang malam kepada Allah Baiklah bu ibu siap Kalau bapak tobat bukan siap lagi Pak Itu yang ibu Arab-Arab Bu sejujurnya PMW, Alphard eh, Mercy itu hasil korupsi bapak Yang asli itu motor bebek dan yang itu mau bapak kembalikan semua ibu dibonceng aja naik oh gitu ya pak tobatnya pak rumah ini, rumah itu, villa, semuanya hasil korupsi. Rumah kita yang di Perumnas itu yang dulu bu, tipe 36. Bapak mau kembali ke? Aduh pak, tobatnya bertahap bisa tidak pak? Ah dunia mah sebentar lah Belum tentu panjang umur benar Dah jangan terlalu Gini-gini aja lah dunia Jangan silau lihat kemajuan teman-teman. Wah, teman sudah punya mobil, punya kan ah, baik ya. Kita juga punya mobil angkot, beres. Kalau udah rezekinya dapat juga. Jangan sibuk kebanding-bandingin dengan dunia. Sibuk ngebanding-bandingin dengan kesolehan. Oh, si itu sekarang saumnya saum Daud. Itu lihat sekarang nggak pernah lepas tahajudnya. Lihat dia udah dua juz ngapalnya sebulan Masya Allah kita naon kalau ngitung jus alpukat jus tomat ya jauh pisan kan? tapi gimana dunia kamu tenanglah dicukupi oleh Allah nggak perlu banyak yang penting mah cukup betul buat apa kau kopiah banyak nggak ada yang cukup benar nah nah gitu aja itu tiap barang juga dihisap. Pulang dari sini yang kira-kira sepatunya kebanyakan pada kakinya sepasang. Udahlah. Sebagian kasih, oh <laughs> doa ah, sayang dong ah. Ya udahlah pelit aja saudara. Gak akan rugi kita nyenengin orang. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Masih ada Ustaz yang mau disampaikan? Teman-teman sekalian, insya Allah pertemuan Terakhir bagi saya mungkin malam malam Jumat yang akan datang masih tanggal 6 berangkat ke Mekah kalau ada umur, kalau ada takdirnya selama 25 hari. Ya, semuanya sudah ada yang ngatur. Insyaallah selama di sana istiqomah saja datang ke sini. Siapa tahu Allah memberi ilmu yang lebih dalam, lebih berkah namanya ya. Dan Allah ngasih ilmu lewat siapa saja. Begitulah. Terima kasih cukup. Saya masih minta maaf ini tentang tayangan itu eh, belum tuntas. Nanti mudah-mudahan malam Jumat depan saya minta diperiksa dulu oleh tim Ustadz di sini tayangan yang CD itu ya. Kalau toh nanti sudah tidak ada kesalahan, silahkan dimanfaatkan. Oh ya besok di TV One, besok hari apa sih? Cuma, macam tuh besok ya selisih sehari lah ya orang yang nggak mau kalah begitu hari Sabtu di TV One jam 1 ya ya kalau mau nonton nonton nggak juga nggak apa-apa ya kalau saudara nonton pesannya satu doakan supaya bicaranya dituntun oleh Allah karena yang paling penting adalah Allah ridho mudah-mudahan terima kasih kawan-kawan semua walaupun hujan lebat taufik Allah kita tetap bisa berkumpul di sini alhamdulillah bagi yang akan sedekah uh, wakaf ya ini wakaf ya amal jariah mudah-mudahan jadi jalan kita ketemu di sorga nanti wakaf lah tidak akan disia-siakan oleh Allah kecuali dilipat gandakan mudah-mudahan wakaf ini jadi penggugur dosa Pembuka pintu rezeki yang lebih halal, lebih berkah Dan yang utama sekali mudah-mudahan amal jariah ini bisa Membuka mata hati kita Menjadi yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin Sambil kita baca ayat Quran silakan.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 كنتم Wallahu bima ta'amaluna bashir Dan dia bersamamu Dimanapun kamu berada Dan dia maha melihat Apapun yang, yang kamu lakukan Allah maha dekat Allah maha menatap Allah lah yang mengumpulkan kita saat ini Dia mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya Tidak ada yang luput Tidak ada yang tersembunyi Jelas semuanya disaksikan oleh Allah Hanya karena kemurahannya saja Dia masih menutupi kebusukan kita yang sebenarnya Allah masih menutupi aib-aib kita dosa yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Orang lain menghargai kita hanya karena kemurahan Allah yang menutupi kebusukan kita yang sesungguhnya. Jika Allah membuka sedikit saja aib-aib kita, Allah tahu yang mati-matian kita tutup-tutupi siang dan malam. Allah tahu kebusukan pikiran kita, kepalsuan di balik senyuman, keramahan. Allah tahu maksiat mata kita, maksiat mulut. Allah tahu apa yang tak halal yang kita lakukan demi Allah. Allah melihat semua. Hanya karena keagungan Allah yang memberi kesempatan kita taubat. Marilah kita beristighfar hadirin. Silahkan akui dengan jujur. Allah maha tahu isi hati kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim istighfar hadirin Astaghfirullahaladzim sambil dibuka lembaran-lembaran nista lembaran-lembaran kotor istighfarlah habis dibuka lembaran hitam dosa yang berulang-ulang dilakukan padahal kita tahu itu dosa Astagfirullahaladzim أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم Tobatlah hadirin Mumpung ada umur Kita tidak tahu besok masih hidup atau sudah dikubur diri kita ini istighfar yang hidupnya penuh kemusrikan yang menuhankan makhluk duniawi itu istighfar yang munafik yang hanya membagus-bagus topeng padahal isinya busuk yang penuh kepura-puraan demi penilaian orang. Istighfar yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang air susu dibalas air tuba. Yang jarang mendoakan tulus orang tua yang hanya memberi sisa perhatian, sisa waktu, sisa doa. Istighfar yang hidupnya kotor, yang mendekati jina. Kalau tahu yang pura-pura soleh, padahal kotor. Istighfar Allah tahu yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi Yang memakan harta haram Uang haram Makanan haram Minuman haram Istighfar Allah tahu apa yang tumbuh di daging kita Dari yang haram Astagfirullahaladzim Astagfirullah Astagfirullahaladzim Wa atubu ilaih Duhai Allah yang Maha Agung Ya Hasib Bukakan hati kami agar bisa mengenal diri kami sendiri dengan jujur ya Allah jangan biarkan kami menjadi orang yang menipu diri kami sendiri Ya Allah Allahumma ja'alna minat tawabin Allahumma ja'alna minat tawabin Waj'alna minal mutatahirin Waj'alna min ibadika salihin Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut ya Rob, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakratil maut اللهم إنا نسألك حسن خاتمة ونعوذ بك من سوء خاتمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabah doa. Kepada siapa lagi kami memohon selain hanya padamu? Siapa lagi yang bisa membersihkanmu sebusuk dan sebanyak dosa kami ini ya Allah selain engkau? wahai yang maha baik Jadikan saat ini saat engkau kabulkan para peminta Saat engkau ijabah yang berdoa Saat engkau tidak kecewakan yang berharap padamu Ya mujib Ya hayu ya qayyum birahmatika nastagid Amin Hadirin silakan yang masih mau doa Doalah Allah maha mendengar Maha dekat Maha kuasa merubah takdir apa Dia yang maha baik walaupun kita kotor walaupun hina doalah hadirin insya Allah doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir Ya Allah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu manastagfiruka lima la na'lamu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah Kuatkan diri kami agar tidak terjerumus dalam dosa Ya Allah Berikan kekuatan menghindari maksiat Ya Allah Tolong Jangan biarkan kami terjerumus dalam dosa Bersihkan diri kami dari kemaksiatan Ya Allah Maksiat lahir batin Ya Allah اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر مجاهدين Ya Allah catatkan jamaah ini engkau undang ke Baitullah ya Allah Ya Rob catatkan ya Allah. Engkau tahu siapapun yang hadir yang mendengar jamu di Baitullahmu ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Wahai Allah, jika satu saat ajal kami datang Cabutlah nyawa kami penuh dengan cintamu ya Rabb Kami ingin ketika pulang Ketika engkau merindukan kami ya Rabb Buatlah hati ini selalu rindu padamu ya Allah Penuhi hati ini oleh cinta padamu Tolongkan hari-hari hari-hari yang penuh penantian Penantian berjumpa denganmu ya Allah Ya Rom, Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah Lapangkan kubur Ringankan hisab Golongkan kami menjadi ahli sorgamu ya Allah berjumpa dengan Rasulmu ya Rob Saya menatapmu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,7 MTFM Inspirasi keluarga Indonesia.